di Mahat Wasitiyah Torah Imam Al-Bukhari yang ketiga saya secara pribadi berterima kasih kepada para asatidah di Mahat Wasitiyah ini dan para donatur serta para ikhwah yang telah menyambut kami dengan baik kami tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan kalian hanya kami katakan jazakallah khairan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan balasan yang baik di sisinya. Nabi rahimani wa jami'an. Kita hidup di mana fitnah semakin hari terus berganti. Karena itu merupakan nas yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak akan terjadi fitnah bagikan gelombang lautan yang datang silih berganti terkadang kecil terkadang besar sebagian mereka masih bisa tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian mereka sudah terhempas jauh meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dahsyatnya fitnah yang ada, maka hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu al-istiqamah menempuh jalan yang lurus jalan agama yang lurus agama Allah Subhanahu wa taala tanpa condong kepada sebelah kanan maupun sebelah kiri dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki sebab-sebab yang dengannya kita bisa terus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan sebab-sebab tersebut maka dia bisa istiqamah di atas jalan Allah walaupun badai fitnah yang paling besar datang kepadanya dia tetap bisa istiqamah sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sebab-sebab al-istiqamah yang pertama adalah bahwa al-istiqamah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka di sini kita sekarang mengetahui bahwa istiqamah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan kita sekarang tidak tahu apakah kita bisa istiqamah di jalan Allah ataukah tidak. Apakah kelak ketika datang fitnah kita akan terhempas oleh fitnah tersebut? Ataukah kita bisa istiqamah? Kita tidak tahu. Maka perlu pada diri-diri kita menanamkan untuk adanya harapan dan ketakutan kepada Allah semata. Mengharap agar kita bisa istiqamah di atas jalan Allah dan takut kalau kita tidak bisa istiqamah di atas jalan Allah. Maka di sini perlu kita doa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqamah sampai maut menjemput kita. sebagaimana doanya Imam Ahmad di antara beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala Allahumma ahyina wa amitna al-Islam wa sunnah Ya Allah wafatkanlah kami dan hidupkanlah kami di atas Islam dan sunnah ini doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal maka kita lihat bagaimana di masa Imam Ahmad Fitnah yang begitu sangat dahsyat sekali. Siapa yang tidak mau menuruti ucap eh, perintah penguasa untuk mengucapkan kalimat kufur, maka dia akan dipenjara, disiksa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Rahimahumullah jannah. Namun Imam Ahmad tetap kokoh kuat di sebagian manusia bahkan ulama sendiri mereka nggak mampu untuk memikulnya. Ketika dikatakan apakah Al-Quran itu makhluk, maka dia sebagian mengatakan kama syi'ta ya khalifah. Sebagaimana yang kamu mau ya khalifah. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran hmm, kalamullah ghairu makhluk baru makhluknya dikeraskan karena nggak kuat untuk menghadapi fitnah tersebut. Imam Ahmad dengan tegar mengatakan Al-Quran kalam Allah ghairu makhluk. Panutan kita, sore teladan kita. Imam Ahmad dalam menghadapi fitnah. Abu Bakar Siddiq yang sebelumnya lebih hebat lagi. Dikala manusia gontang akan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tegar beliau berkhutbah bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika di bayat menjadi khalifah maka beliau tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid dalam keadaan Madinah itu genting. Allah menghendaki keistiqamahan kaum muslimin melalui Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Ahmad sehingga Ali bin Madini rahimahullah mengatakan bahwa Islam dimuliakan dengan dua lelaki yaitu Abu Bakar As-Siddiq di masa Riddah dan Imam Ahmad di masa fitnah khalqul Quran. Kemudian yang kedua adalah kita mengikhlaskan segala niat-niat kita dalam segala amal ibadah kita. Berusaha untuk ikhlas. Memang sudah sebagaimana disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abu Nabil. Habibullah bahwa ikhlas itu sulit. Yang menunjukkan bahwa di situ butuh al-mujahadatun nafs butuh untuk memerangi jiwa agar bisa ikhlas. Tidak bisa bersantai-santai. Harus adanya mujahadah nafs, memerangi jiwa, hawa nafsu agar bisa ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus adanya usaha dan upaya. Dan kita tahu semua bahwa Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan seluruh agama, seluruh amal perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Ingat selalu ayat ini ketika kita beramal. Mudah-mudahan itu bagian daripada mujahadatun nafs. Dengan mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah manusia itu diperintahkan illa kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah SWT. Ingat, kita beramal ibadah, ingat ayat ini. Oh Allah perintahkan ikhlas. Dan dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang yang ikhlas dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam cobaan-cobaan. Di antaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Allah katakan di akhir ketika terselamatkannya dari perbuatan zina, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Allah Yusuf adalah termasuk hamba kami yang ikhlas. Dengan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari berbagai cobaan-cobaan, dari berbagai fitnah. Fitnah asyubuhat syahawat. Kemudian yang ketiga, al-istighfar wa taubah. Istighfar dan pertaubat karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk istiqamah sekaligus untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Maka kalian istiqamahlah dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dalam beristiqamah terkadang adanya kekurangan, adanya kekurangan, adanya kekurangan. Maka kekurangan-kekurangan ini bisa ditutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan beruntung. Dengan bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, pasti akan kalian akan beruntung di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat adalah muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Selalu berusaha untuk melihat apa yang telah kita lakukan kalau itu kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan karunia-Nya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan saleh. Namun bila didapati sebaliknya daripada itu, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, bersegeralah kita bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian menjemput kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat ligad. Wattaqullaha Allah khabirun bima ta'amalun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah jiwa wal tangdur hendaknya jiwa itu memperhatikan apa yang akan dipersiapkan besok di yaumil qiyamah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menghabarkan dengan semua yang kalian lakukan menghabarkan khabir bermakna al-akhbar menghabarkan semuanya dari amal yang paling terkecil yang kamu lakukan Allah SWT akan menghabarkannya Al-Imam Ibnu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisaplah diri-diri kalian sebelum kalian dihisap kelak di yaumil qiyamah. Karena orang yang tidak pernah introspeksi diri tidak keluar dari dua perkara. Yang pertama, dia akan menjadi sombong karena menganggap dirinya adalah orang yang sudah sempurna. Tidak pernah introspeksi diri seakan-akan saya sudah bisa semuanya. Saya sudah lengkap amal ibadahnya muncul kesombongan. Nasallallahu salam al Sombong dia. Yang paling banyaknya iya dan billah. Atau dia akan putus asa. Karena sering melakukan dosa akhirnya. Sudahlah ini saya nggak akan selamat. Sehingga dia terus menerus. Tidak kembali kepada Allah. Terus berputus asa iya dan billah. Maka ketika orang introspeksi diri, maka dia akan bisa melihat ternyata dirinya penuh dengan kekurangan dan butuh ampunan Allah dan butuh daripada maghfirah Allah, butuh akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah al muhafadatu ala salatil khamsi ma'al jamaah. Menjaga salat lima waktu disertai dengan berjamaah ini bagi para ikhwan. Ya, bagi para ikhwan, bagi para lelaki wajib untuk menjaga salat lima waktu disertai dengan berjamaah. Karena salat adalah perkara yang akan bisa mencegah dia dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Terkadang ada pertanyaan, tapi orang itu sholat, sholatnya rajin, tapi masih berbuat maksiat. Bahkan sering habis sholat melakukan maksiat. Iya. Maka jawabannya adalah mungkin sholatnya kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dari niatnya, dari amal-amal sholatnya, dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka apa? Mereka sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana munafikin. Munafikin sholat, sholat bersama kaum mukminin sholat bersama kaum muslimin tetapi di dalam batinnya dia tidak ada keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan baik untuk kaum muslimin yang ada di dalam hatinya adalah kebencian, kehancuran bagi kaum muslimin, maka Allah SWT jadikan sholat yang ada, sholat yang dilakukan tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun secara umum, ketika seorang melakukan sholat dengan keikhlasan dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salatnya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam adalah talabul ilmi. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yang dimaksud dengan talabul ilmi al-ilm adalah al-ilmu al-kitab was sunnah. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Karena dengan belajar dia akan tahu yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, dia akan melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Karena memang ketika seorang sudah tidak men, tidak talabul ilmi lagi, sudah meninggalkan talabul ilmi, dia hanya sibuk dengan urusan dunia, sama sekali tidak pernah mendatangi majelis ilmi, maka dia termasuk masuk dalam perangkap iblis. Karena dikatakan di sana oleh ulama bahwa pertama kali tablis iblis adalah sadduhum anil ilmi. Menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu. Kenapa? Li'anil ilmu nur. Karena ilmu adalah seperti cahaya. Kita ini sedang berjalan di kegelapan dunia ini. Maka ketika seseorang sudah tidak memiliki cahaya, tidak ada lampu lagi yang menerangi dirinya dalam kehidupan dunia ini, maka kata bau syaitan kaifa sya'a. Maka syaitan akan menggiringnya kemana syaitan akan menyukainya. Syaitan suka orang ini berbuat maksiat, digiring ke maksiatan. Syaitan suka kesyirikan, digiring kesyirikan dan seterusnya. Iya dan billah. Karena tidak ada ilmu padanya. Namun ketika ada ilmu, maka dia akan terang, oh ini jalan yang lurus. Ini yang Allah perintahkan, oh ini yang Allah larang, dia tinggalkan dengan adanya al-ilmu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah agar bisa istiqamah adalah kita memilih kawan-kawan yang soleh. Kawan yang soleh. Karena kawan yang soleh itu akan membantu kawannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan yang soleh akan mengajak kawannya untuk menuntut ilmu. Kawan yang soleh akan meluruskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini kawan yang soleh. Ya. Dan sudah ma'ruf di tengah-tengah kita. Bagaimana sejarah Imam Ahmad Bagaimana sejarah para sahabat ya semua terjadi karena apa mereka adalah kawan-kawan yang saleh yang saling mengingatkan satu sama lainnya sehingga dikatakan oleh Bapak Arab khairu jalisin di zamanil kitab khairun ashabi man yadulluka ala khair sebaik-baik teman dudukmu adalah kitab. Apakah itu Al-Quran ataukah karya-karya ulama yang menerangkan tentang kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ashab mayyadulluka ala khair. Dan sebaik-baik kawan adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Siapa? Para ulama. Ya, ulama. Ulama ar-rabbani. Walaysa ulama as-suh bukan ulama yang buruk. Karena ulama ada dua. Ada ulama Ar-Rabbani dan ulama as Ulama Rabbani inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai panutan, sebagai kawan dekat kita. Karena mereka akan membimbing kita kepada jalan yang benar, akan mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, ulama su kalau kita jadikan teman dekat ulama adalah ulama su bukan membimbing kepada kebaikan tetapi menjerumuskan ke dalam dosa-dosa ya dan billah sampai menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Manhum? Ulama asu, ulama yang buruk, yang ilmu mereka tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, melainkan berdasarkan akal atau berdasarkan perasaan. Menurut saya, sepertinya Quran hadisnya nggak usah tanya-tanya itu. Menurut pemahaman saya, menurut akal pikiran saya, menurut tidak menurut Nabi, tidak hadis Nabi, tidak Quran yang dibacakan. Maka seperti ini yang akhirnya menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk mencari kawan yang baik. Dan kalau kawan yang buruk akan saling bermusuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin." Perkawanan di dunia ini Kelak di yaumil kiamah satu sama lain saling akan bermusuhan. Kenapa? Karena kawan yang jelek itu satu sama lain saling memerintahkan keburukan. Sehingga ketika di hadapan Allah mereka saling menunggu itu yang mulai duluan, ini yang mulai duluan, ini yang mulai duluan terus. Eh tapi ilmu mutakin kecuali orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan langgeng persahabatannya. Mereka akan langsung bersahabatannya, bahkan mereka akan mencari kawannya. Ketika belum masuk surga, dia ingin bersama-sama masuk surga. Tidak bermusuhan, tetapi apa? Menjadi syafaat ba'da syafaatil uzma menjadi pem, syaf, pemberi syafaat setelah ternyata syafaat yang besar dengan izin Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada kawannya ya, maka kawan yang baik akan bisa menjadikan kita istiqamah. Tapi kawan yang buruk sebaliknya menjadikan kita terhempas dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah Hizbul jawari anil muharramat. Menjaga anggota badan dari hal-hal yang haram. Dan yang paling perlu kita jaga adalah yang paling sekali perlu dijaga adalah alisan, lisan-lisan kita perlu dijaga. Ya, menjaga dari kedustaan, menjaga dari namimah, menjaga dari riba dan yang lainnya. Ya, dan kita sudah sering dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sahabat Mu'ad bin Jabal bahwasanya ya orang itu disungkurkan, dijatuhkan dan yang satu pertama adalah kepalanya dulu, ya wajahnya dulu. Satu dari tempat yang tinggi, kemudian yang satu kepalanya dulu, wajahnya dulu, disungkurkan. Di dalam neraka ternyata dengan sebab adalah lisan-lisan. Ya, lisan maka perlu di, dijaga. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan ingatlah bahwa kelak semua amal ibadah kita, amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu lisan kita, tangan kita, hati kita, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu Sesungguhnya pendengaran yang kamu dengar di dunia ini, wal basar dan penglihatan yang kamu lihat di dunia ini, wal fuad dan hati, sanubari kalian, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan kelak yang berbicara adalah bukan lisan-lisan kita, tapi tangan-tangan kita dan kaki kita yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka jagalah hati, uh, jagalah anggota-anggota badan kita dari perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kesembilan yang terakhir adalah kita mengetahui langkah-langkah syaitan dan kita berhati-hati darinya. Pelajari apa itu langkah-langkah syaitan dan kita berhati-hati darinya. Dengan kita mengetahui langkah-langkah syaitan, ya, maka kita akan bisa berhati-hati darinya. Namun tak kala kita tidak tahu, ya, khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan, maka kemungkinan besar kita akan jatuh dalam langkah-langkah syaitan dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatisy syaitan." ومن يتبع خطوات الsyaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar wahai orang yang beriman janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan siapa yang mengikuti langkah syaitan maka sesungguhnya syaitan akan memerintahkan pada perkara yang keji dan perkara yang mungkar hati-hati dari langkah-langkah syaitan Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah maka ketika seorang bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mendapatkan ketenangan jiwanya. Akan terjaga dari terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan malaikat akan menyambut mereka ketika maut menjemputnya dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu Janganlah kamu khawatir dan jangan bersedih hati. Dan tentu orang yang istiqamah di jalan Allah akan dicintai oleh manusia. Baik dalam generis generasinya maupun generasi setelahnya. Sebagaimana yang kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Apakah bagaimana ketika disebutkan nama beliau tentu kita mendoakan kebaikan. Kenapa? Dikarenakan adalah sebabnya diantaranya adalah keistiqomahan beliau di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang istiqamah akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala yaitu surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah taala firmankan innalladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Mengatakan Rabb kami adalah Allah Kemudian bisa istiqamah sampai meninggal dunia Tidak Murtad Atau tidak mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka malaikat akan turun kepada mereka ketika mereka dicabut nyawanya Lalu Malaikat tersebut mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Jangan bersedih hati. Jangan takut dan jangan bersedih hati. Bergemilalah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini bagi orang-orang yang istiqamah. Maka berusahalah kita untuk istiqamah dan lakukanlah sebab-sebab yang sudah sama-sama kita dengar bersama. Semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Dan semoga Allah SWT selamatkan kita dari berbagai fitnah dan semoga Allah Subhanahu mengampuni dosa-dosa kita wallahu taala alam bisawab. Allah minkum jazakumullah khairan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.